Kita melanjutkan kajian hadis kalau nggak salah terakhir tuh hadis 28 ya. Hadis tentang perselisihan itu ya. Hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ya beliau ya berkhutbah memberikan mau'idhah yang membuat para sahabat takut, dan berlinang air mata mereka. Lalu kemudian, ya, mereka berkata, Ya Rasulullah, ausina, berikan kami wasiat, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, Usikum bitaqwallah. Aku wasiati kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin yang tertunjuki. Gigitlah ia dengan gigi geraham dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan karena setiap bid'ah itu sesat. Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu asbab sebab-sebab munculnya perselisihan. Apa sih yang menyebabkan umat Islam itu berselisih? Umat Islam itu berpecah belah itu semua pasti ada sebabnya ya ikhwat ke Islam, saudara-saudaraku sekalian. Sebab yang pertama yang disebut dengan asbab kauniyah, qadariyah, sifat sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, qadariyah, memang udah takdir gitu. Ya Allah sudah menghendaki umat Islam ini berpecah belah. Itu namanya disebut dengan sebab-sebab kauniyah, qadariyah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Sataftariku hadil ummah, umat Islam akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Ya, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Ya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّهُ mereka akan terus berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya akhi, sebab yang sifatnya kodariyah, kauniyah kodariyah ini bukan berarti menjadi alasan kita boleh berpecah belah, bukan. Karena perpecahan dalam Islam itu tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela perselisihan. Dalam ayat yang saya bawakan tadi, wala yazaluna mukhtalifina illa man rabbuk. Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati Berarti yang dirahmat yang di tes tes. Yang dirahmati itu yang tidak berselisih. Yang tidak dirahmati itu perselisihan. Makanya yang tersebar ya bahwasanya perselisihan itu rahmat ini batil. Jadi ya, terkadang kita sering men, suka mendengar ya, ada orang bawa hadis itu ikhtilafu umati rahmah. Perselisihan umatku rahmat katanya. Kata Ibnu Hazm, ini hadis batil, sanad dan matanya batil. Adapun sanatnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Adapun nat kalau perselisihan umat itu rahmat, berarti persatuannya apa? Adab. Dan hadis ini juga bertabrakan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Walayazaluna yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati. Berarti yang tidak berselisih itu yang dirahmati. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, masalah yang bersifat perkara kauniyah qadariyah itu bukan alasan kita untuk apa? Berselisih bukan. Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu di atas kebenaran. Allah berfirman, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dalam surat Al Imran ayat 2. Berpeganglah kalian semuanya kepada tali, tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Allah melarang kita berpecah belah. Ya. Maka dari itu perpecahan perkara yang tidak diredai oleh Allah. Tapi ya, memang Allah sudah menakdirkan umat Islam ini berpecah belah. Seperti halnya misalnya begini Pak. Allah menakdirkan adanya maksiat. Apakah berarti maksiat itu boleh kita lakukan? Nggak boleh. Memang itu adanya babi, adanya hal-hal yang diharamkan gitu kan. Adanya iblis. Sudah takdir Allah yang bersifat kauniyah, qadariyah. Tapi Allah tidak ridho kita untuk mengikuti iblis. Allah tidak ridho kita berbuat maksiat. Sebagaimana halnya juga masalah perselisihan Allah sudah takdirkan. Tapi Allah tidak ridho umat Islam ber, ya, berpecah belah ya. Nah, ini sebab yang pertama, Mas. Yang disebut oleh para ulama dengan asbab kauniyah qadariyah. Sebab yang bersifat takdir kauni qadari. Ya sudah Allah tentukan begitu. Sebab yang kedua, apa sih yang menyebabkan umat Islam berpecah belah itu, Mas? Yang menyebabkan umat Islam berpecah belah itu yang kedua adalah yaitu tata cara memahami yang berbeda. Tata cara memahami yang berbeda. Iya. Ibnu Abbas pernah ditanya oleh Umar bin Khattab. Kata Ibnu Abbas, kata Umar apa? Aku merasa heran, kata Umar. Kenapa umat Islam ini bisa berpecah belah? Sementara Al-Qur'annya satu, nabinya satu. Bingung Umar, kok bisa ya umat Islam berpecah belah? Apa kata Ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin. Kita para sahabat belum berpecah belah karena kita langsung mengambil Al-Qur'an dari nabi. Langsung memahami hadis dari nabi. Dan kita langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktekannya. Nanti kata Ibnu Abbas akan muncul suatu kaum akan memahami Al-Quran dan hadis dengan rokyuknya. Maka di saat itulah mereka akan bercah belah. Insya Allah jawaban Ibnu Abbas ini luar biasa nih. Iya. Yeah. Kata Ibnu Abbas apa tadi? Apa sebabnya di situ? Mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan apa? Rokyunya sendiri. Di saat mereka menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu, ro'yu itu apa sih? Pendapat. Ya. Menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, maka di saat itulah mereka akan berpecah belah. Betul mas, soheh. Ya sebab yang namanya setiap kepala orang itu pasti pemahamannya beda-beda. Ada seribu kepala ya ada seribu pendapat. Maka kalau setiap orang berpendapat sendiri-sendiri, ya untuk memahami Al-Quran dan hadis pasti hasilnya juga beda-beda gitu kan dan itu ya subhanallah ya akal Islam oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dan menekankan supaya kita merujuk para sahabat ya dalam beberapa hadis yang sahih di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna satakunu fitan. Nanti akan muncul fitnah-fitnah kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW ya ditanya, "Wahai Rasulullah, di saat muncul fitnah-fitnah itu apa yang kau perintahkan kepada kami?" Kata Rasulullah, "Tarji'una ila amrikumul awal." Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Hendaklah kalian kembali kepada apa? Urusan kalian yang pertama urusan yang pertama siapa kalau bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya makanya seluruh ulama sepakat untuk menjadikan para sahabat sebagai parameter ya di dalam masalah pemahaman ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah apalagi Imam Syafi'i terkenal sekali beliau itu ucapan beliau memuji para sahabat dan beliau juga menganjurkan pengikutnya untuk mengikuti pemahaman sahabat, wah masyhur ucapan beliau itu. yang antaranya beliau berkata begini dalam riwayat Rabi bin Sulaiman memuji para sahabat, wahum fauqana, mereka para sahabat di atas kita. Fi kulli ilmin wa aqlin wastimbatin wastidrakin wajtihad. Mereka itu di atas kita kata Imam Syafi'i. Pada setiap ilmu, ya warok ke akal pemahaman demikian pula istidrok istimbat dan istihad mereka di atas kita kata Imam Syafi'i lalu beliau berkata apa wa ara'uhum lana ahmad dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita wa aula indana min ara'ina li anfusina dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri Tuh lihat ya akhwal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Imam Syafi'i tegas sekali bahwa para sahabat itu lebih layak kita ikuti. Pendapat mereka itu lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri kata Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad juga berkata begitu dalam kitab beliau Aslu Sunnah. Imam Imam Ahmad berkata min usuli sunnati indana at tamasuk bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Al Imam Al Barbahari dalam Syarh Sunnah berkata, wal asas alladhi tubna alihil jamaah asas yang dibangun di atasnya al jamaah hum ashabu rasulillah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Kata beliau apa? Pamalam yakhud anhum. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, faqad dhalla wabtada. Maka ia pasti sesat dan berbuat bid'ah. Ya. Nah ini jadi ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua apa? Ma, pemahaman yang berbeda. Yang satu merujuk pemahaman kepada salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Salafus soleh ya sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Yang satu lebih merujuk kepada pemahaman akal-akal sendiri. Apalagi Mu'tazilah tuh Pak. Kalau Mu'tazilah itu kan keyakinannya akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Ya menurut Mu'tazilah setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal tolak atau tawil. Wah rusak kalau seperti ini ya akal Islam. Ya, kalau sudah seperti itu akal siapa yang jadi rujukan coba. Yang namanya akal manusia kan beda-beda mas. Ya akal situ tidak sama dengan akal saya. Siapa yang akan jadi patokan? Ya. Beda lagi dengan orang sufi. Kalau orang sufi menganggap ucapan wali itu dalil. Karena dalam dunia tasawuf wali itu nggak mungkin salah. nggak mungkin apa? Salah. Ya, jadi menurut mereka wali itu maksum, bahkan mimpinya wali itu pasti benar. Ya, sehingga mereka jadikan ucapan-ucapan wali sebagai dalil, walaupun nggak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena dalam dunia tasawuf punya keyakinan wali lebih tinggi dari nabi dan rasul. Bayangin. Ya, makanya salah satu pentoran tasawuf yang bernama Abu Bistam berkata, "Maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali." Tempat nabi di alam barzakh itu nanti di atas rasul di bawah wali. Berarti nabi itu di atas rasul katanya, di bawah apa? Wali. Berarti yang paling rendah siapa menurut mereka? Rasul. Di atasnya siapa? Nabi. Di atasnya lagi apa? Wali. Wih, berarti wali hebat banget ya makanya mereka seringkali membuat-buat <clears throat> ya apa namanya ibadah yang menurut wali mereka itu baik itu yang dipegangkan kuat-kuat itu yang kemudian tasawuf itu kemudian berbagi bagi menjadi torikot-torikot ya torikot ini torikot banyak itu setiap torikot mempunyai wirid yang berbeda beda cara ibadahnya juga beda-beda kenapa karena yang menciptakannya wali-walinya mereka itu Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa ya. Nah itu ya akhi ya. Jadi selain ahlu sunnah wal jamaah tidak merujuk apa pemahaman sahabat. Mereka merujuk pemahaman ya bukan sahabat, bukan salafus saleh. Sehingga akhirnya pecah, pemahaman pun berbeda-beda. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Itu sebab yang keberapa yang kedua. Sebab yang ketiga. Apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam ini, saudara-saudaraku sekalian? Yaitu adanya perbedaan ya di dalam apa subhanallah barusan ingat ya kenapa belenglang gini ya <laughs> ya sebab perpecahan yang ketiga itu adalah ya seseorang ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum kata para ulama tidak memahami uh, kurang ya dari sisi keilmuan dulu kita akan berikan perincian dulu ya yaitu al-jahlu kebodohan ini sebab yang ketiga ya sebab yang ketiga adanya apa al-jahlu kebodohan kebodohan tentang apa banyak pertama kebodohan tentang dalil kurang tahu dalil mas Ya, karena kurang tahu dalil, biasanya apa? Kalau orang nggak tahu dalil, yang dipakai apa coba? Pendapat. Iya nggak? Iya. Iya. Makanya Umar, Umar bin Khattab berkata apa? Kata Umar, "Ayathum an yahfazu sunnata Rasulillah." Mereka para ashabur ra'i, orang-orang yang mendahulukan akal dan ra'yu, Gak mampu untuk menghafal hadis-hadis Rasul. Akhirnya apa? Mereka pun menggunakan apa? Ra'yu. Masya Allah. Iya. Nah itu. Padahal dalam Islam hujah kita apa? Al-Quran. Kemudian hadis Nabi SAW. Kemudian apa? Ijma. Iya. Yang kedua, Tadi kan kebodohan terhadap dalil. Paham tidak? Kebodohan terhadap dalil. Banyak orang berbicara tanpa ilmu tapi ternyata nggak pakai dalil, Pak. Tapi pakainya ra'yu dan ternyata ra'yunya bertabrakan dengan dalil. Ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan seperti itu, Pak. Ya. Contoh misalnya. Orang Khawarij berdalil dengan hadis tapi kurang menguasai seluruh dalil. Ya. Demikian pula orang-orang Murji'ah dan yang lainnya. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir halal darahnya. Dalilnya hadis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا yazni zani حين yazni وهو مؤمن. Tidaklah orang yang berzina di saat ia berzina disebut mukmin. ولا يسرق sariqu hina يسرق وهو مؤمن tidaklah seseorang mencuri ketika ia sedang mencuri disebut mukmin. Kata orang Khawarij apa? Kalau tidak disebut mukmin apa? Kafir. Atas dasar itu mereka mengatakan ini hadis menunjukkan pelaku dosa besar apa? Kafir. Hadis itu padahal suara Muslim, Pak. Iya. Orang Murji'ah dapat hadis yang lain. Ya. Nabi SAW bersabda apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Hadisnya juga sahih. Riwayat Muslim. Kata orang Murji'ah apa? Berarti berbuatan maksiat tidak mempengaruhi iman. Tuh. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Beda paham Pak? Oh, ini bertabrakan, bertabrakan banget ini ya. Orang Khawarij mengatakan siapa yang berbuat dosa besar kah? kafir. Orang Murji'ah mengatakan siapa yang berbuat dosa besar imannya sempurna, nggak berkurang. Sehingga orang Murji'ah menganggap bahwasanya im, amal tidak termasuk iman. Ahlussunnah wal Jamaah mengkompromikan dua dalil tersebut. Kata Ahlussunnah apa? pelaku dosa besar itu tidak kafir. Berdasarkan hadis yang tadi, Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Tapi Ahlussunnah punya keyakinan bahwa dosa besar mempengaruhi iman. Di mana iman itu bisa berkurang dengan dosa-dosa besar. Tuh lihat dikompromikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Ada orang pak nemu hadis dipahami sendiri tanpa melihat dalil-dalil yang lain. Ya, misalnya hadis tidak akan tegak hari kiamat la taqumu sa'ata la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan di muka bumi Allah Allah. Kata mereka apa? Oh berarti kita dikirnya harus Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dalilnya hadis itu. Sahih hadisnya, Pak. Padahal dalam riwayat yang lain dengan lafaz tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi la ilaha illallah. Ya. Sebetulnya hadis saling menafsirkan satu sama lainnya. Cuma karena ketidakpahaman pertama ya dalil, kurang paham apa? Dalil. Ya. Yang kedua, kurang paham bagaimana memahami dalil. Tahu dalilnya sih, tapi nggak paham maksud, makna yang diinginkan dari dalil itu. Ya. Sehingga akhirnya apa? Dia memahami dalil sendiri. Padahal para ulama tidak demikian memahami dalil. Ya. Sudah saya sebutkan contohnya tadi orang Khawarij berdalil untuk mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Orang Murji'ah juga berdalil masing-masing punya hadis. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dalilnya ayat wa khalaqa kullasyai dan Allah menciptakan segala sesuatu. Sedangkan Al-Qur'an termasuk syai sesuatu. Kata mereka begitu. Iya. Padahal al-sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Al-Qur'an eh, kata-kata wa khalaqa syaiin Allah telah yang telah menciptakan segala sesuatu telah ada dalil yang lain yang menunjukkan Al-Qur'an tidak termasuk yang diciptakan. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru" dalam surat Al-A'raf itu. Milik ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di sini Allah menyebutkan pertama penciptaan, yang kedua apa? Perintah. Berarti penciptaan beda dengan perintah. Sedangkan Al-Quran bukan termasuk penciptaan. Masuknya mana? Perintah berdasarkan ayat yang lain. Allah berfirman, ya, وَكَذَلِكَ eh, auhayna ilaika ruham min amrina Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh yaitu Al-Qur'an min amrina dari perintah kami. Allah tegas mengatakan bahwa Al-Qur'an dari perintah Allah, bukan dari ciptaan Allah. Sehingga ya, ayat tersebut dikecualikan oleh ayat yang lain. Nah, ini ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Jadi terkadang ada orang tahu tahu dalil loh, Pak, tapi cara pendalilannya aneh. Tidak difahami oleh siapa? Salafus saleh. Tidak pernah dipahami oleh para ulama. Ya. Saya berikan contoh aja, Pak. Kalau ada orang 10 orang masuk masjid. Kemudian yang 10 orang ini bilang, "Eh, kita sholat tahiyat masjid berjamaah yuk." Lih, kenapa? Kan kata Rasulullah salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Gimana itu mas? Akhirnya salat tahiyat masjid berjamaah. benar enggak pak? Pasti orang akan berkata ini kok aneh pemahamannya. Pemahaman siapa ya? Tapi kan hadisnya umum. Kata mereka, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tapi masalahnya kita lihat ada nggak contoh praktek dari Rasulullah dan para sahabat, para tabiin, tabiun, tabiin. Kalau mereka masuk masjid, sholat masjid berjamaah gitu, ada? Nggak ada. Iya. Nah ini sebuah contoh pak praktek kurang memahami apa? Bagaimana mempraktekkan suatu dalil. Makanya dalam memahami dalil itu penting loh untuk menguasai apa? Ilmu-ilmu alatnya. Orang yang tidak faham bahasa Arab ini juga termasuk salah satu penyebab munculnya perbedaan. Gara-gara apa? Nggak, faham paham bahasa Arab. Saya berikan contoh. Ada muadzin habis adzan ngucapin doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa وبعث maqama mahmudanil الذي kan bingung kalau kita tanya dan kita cari dalilnya ada enggak sih dalilnya muadzin itu ikut baca doa kamu tidak akan mendapatkan oh ada mana coba hadisnya Rasulullah bersabda idza sami'tumul muadzin yuadzin apabila kalian mendengar muadzin adzan eh Tak dulu. Coba ulangi. Kalau kalian mendengar muadzin adan itu ini buat siapa ya? Hah? Ini buat siapa? Buat muadzin apa buat pendengar? Pahami dong bahasa Arab. Kalau kalian mendengar muadzin adan, ucapkan seperti apa yang diucapkan. Kemudian bersalawatlah kepadaku, lalu ucapkan doa tadi. Berarti ini khusus untuk siapa? Pendengar, Mas. Adapun muadzin tidak disyariatkan apa-apa. Kok ada ya di Indonesia rata-rata muadzin ikut doa loh, Mas. Pas ditanya dalilnya ya itu dibawahin. Hi, iya. Makanya belajar bahasa Arab atuh. Ya. Kan kalau sami tum di situ mukhotob kalau kalian mendengar berarti mukhotobnya itu yang diajak bicara para pendengar bukan buat muadzin bukan bisa terjadi pemahaman seperti itu ya ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum <clears throat> ketidakfahaman ya kaidah-kaidah usul fikih ya demikian pula kaidah fikih itu pun bisa memicu terjadinya apa perbedaan Iya, betul. Nah, saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Jadi ini sebab yang ketiga adanya al-jahlu. Apa itu? Kebo kebodohan. Ketika orang bodoh ikut berbicara dalam agama, pasti akan keluar keajaiban dunia. Ya enggak, Mas? Iya, iya. Makanya kalau kita ilmunya kurang, lebih baik kita jangan jangan punya sifat sok tahu gitu loh. Udah serahkan aja kepada alim ulama, lihat. Tuduh dulu deh pendapat saya, jangan-jangan pendapat saya yang salah. Ya. Sebab di, di zaman sekarang ini Allah ya Rabbi, kita lihat kalau di Facebook itu Pak ya, orang baru belajar bahasa Arab dikit, baru baca baca Al-Qur'an hadis dikit. Udah kalau komen itu ih kayak ulama gede gitu, Pak. Iya, bacanya aja nyebelin gitu, Masya Allah Padahal ya jangan seperti itu. Kita harus punya sebagaimana sebutkan oleh para ulama rahimallahu ra'an arafa qadra nasi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Kita ini harus tahu diri siapa. Kita ini mau belajar hadis berapa sih? Mau belajar hadis 40 hadis saja udah petantang petenteng. Imam Bukhari hafal 600 ribu hadis, Pak. Iya. Para ulama Masya Allah. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Jadi sebab yang ketiga. Apa itu? Al-jahal. Bodoh. Bodoh terhadap apa? Dalil. Bodoh terhadap tata cara memahami apa? Dalil. Bodoh terhadap bahasa Arab bodoh terhadap ilmu-ilmu alat ya seperti kaidah fikih, usul fikih dan yang lainnya. Ya. Nah itu ya akal Islam saudara-saudaraku sekalian. Kemudian ya akal Islam saudara-saudaraku sekalian, penyebab yang keempat. Kenapa umat Islam bisa berpecah belah? Yaitu adanya orang-orang yang ngikutin hawa nafsu dan tidak mau mengikuti kebenaran. Iya. Adanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak mau mengikuti apa? Kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Iya. Kalau ada orang yang ditegakkan hujah dalil Al-Quran, hadis dan yang lain-lain lain-lainnya ditolak, oh enggak, Ya menurut saya bukan begitu pemahamannya. Kemudian dia menyendirkan kepada pendapatnya sendiri tanpa melihat bagaimana secara kaidah bahasa Arab, kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ya. Seperti ini pasti pasti berbeda, pasti pecah, pasti berbeda pendapat. Iya. Makanya saudara-saudaraku sekalian, kalau kita misalnya ya, ketika kita menjelaskan ini syirik, ini bid'ah, pasti akan muncul orang-orang yang apa? Enak aja ini bid'ah, enak aja ini syirik, ini apa? Akhirnya terjadilah di situ perbedaan. Ya. Demikian pula ya akhwal Islam. Makanya dari itulah dari dulu kalau para nabi muncul, pasti ada penentang-penentangnya enggak? Sehingga akhirnya malah yang justru anehnya yang dituduh pemecah belah itu para nabi. Ya, dulu sebelum kamu datang kami bersatu padu, setelah kamu datang pecah. Rasulullah SAW datang di kota mati Mekah mendakwahkan apa? Tauhid. Mulailah di situ anak sama emak, PB, apa bisa apa namanya suami istri bisa. Makanya Rasulullah disebut apa? Dukun. Kenapa? Karena dukun itu suka memecah belah suami istri, anak sama orang tua. Rasulullah dituduh dukun enggak? Dituduh dukun, Pak. Gara-garanya itu. Karena Rasulullah SAW ingin memecah antara yang hak dengan yang batil. Makanya Al-Quran disebut Al-Furqan tidak mas? Al-Quran disebut Al-Furqan Al-Furqan artinya apa? Al-Furqan itu artinya pembeda Berarti Al-Quran turun untuk memecah antara yang hak dan yang batil. Kalau ada orang berkata kepada kamu, eh kamu pemecah belah, bilang pemecah belah antara yang hak dan batil nggak apa-apa. Memang harus dipecah itu. Yang hak dan yang batil tidak boleh disatukan. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqabil batil." Jangan kamu memecah, kamu mm, apa? Wala talbisul haqqabil batil. Jangan kamu apa? campur adukan antara hak dan yang batil. Dalam Islam nggak boleh yang hak dan batil dicampur adukan nggak boleh. Yang hak ya hak, batil ya batil. Kewajiban para ulama untuk menjelaskan kepada umat ini hak, ini batil. Tapi ketika ada ulama-ulama yang tegas mengatakan ini hak, ini batil, nah muncul orang-orang yang nggak suka. Seperti ini biasanya akan timbul ya, ya polemik. Ya. Biasanya yang akan jadi korban siapa? Yang minoritas. Yang paling sedikit. Oh itu yang disebut apa? Walaupun mungkin yang sedikit itu hujannya kuat. Dalilnya Al-Quran, hadis Nabi SAW dan pendapat para sahabat dan para tabi'in dan para salafus salih. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, Pak bahwa orang yang paling sesat di dunia itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah" dalam surat Al-Jasiyah itu. Siapakah orang yang paling sesat di dunia ini? Dari orang yang mengikuti hawa hawa nafsu. Ya. Sebab yang keberapa? Hah? Sebab yang kelima. Apa yang menyebabkan kok bisa sih terjadi perbedaan, perpecahan? Ya. Yaitu ya akhwat Islam azan Allah wa yakum adanya orang-orang yang di luar Islam sana yang sengaja berusaha untuk memecah belah umat Islam dengan berbagai macam cara. Di antara caranya yang pertama adalah men, me, apa, me, menyebarkan pemikiran yang aneh dan nyeleneh. Ya. Dan ini terbukti dengan sejarah, Mas. Tahu nggak? Di zaman Uthman bin Affan ada seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah punya berkonspirasi bagaimana menghancurkan Khalifah Uthman dan berhasil. Tahu nggak caranya, Mas? Waktu itu caranya dengan cara memalsukan atas nama Ummahatul Mukminin. Yang kemudian dibikin surat palsu atas ummahatul mukminin dikirim ke ke Basrah, ke Kufah dan sengaja sama uh, Abdullah bin Sabah mencari tempat-tempat yang memang baru masuk Islamnya masih pada baru gitu kan. Karena kan belum kuat keislamannya itu. Nah, disitulah kemudian terjadi fitnah. Dan Rasulullah benar apa yang Rasulullah sabdakan bahwa fitnah itu pertama kali muncul di sana. Sehingga akhirnya datanglah ribuan orang ke kota Madinah minta supaya Utsman bin Affan apa? turun jabatan. Yang berakhir dengan pembunuhan terhadap siapa? Utsman. Ternyata Abu bin Sabah nggak selesai sampai situ, Mas. Abu bin Sabah menyebarkan pemikiran apa? Bahwasanya orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu apa? Ali. Abu Bakar sudah zolim, Umar zolim, Utsman Zoli. Lama-lama apa? Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman apa? Kafir. Lama-lama dia berkata apa? Ali itu sebetulnya Tuhan. Ya, Ali itu katanya Tuhan. Makanya muncul di zaman Ali bin Abi Thalib kelompok yang disebut dengan kelompok Sabaiyah yang punya keyakinan bahwa Ali itu Tuhan dan dicatat dalam sejarah Pak dengan sanad yang sahih bahwa Ali menangkapi mereka. Dalam riwayat Nasa'i demikian pula yang lain bahwa Ali kemudian menangkapi kelompok Sabaiyah ini kemudian Ali ber, ya Ali bin Abi Thalib bertanya kepada mereka masya nukum kenapa kalian ini apa kata mereka kami punya keyakinan bahwa engkau Tuhan engkau yang menciptakan langit dan bumi engkau yang mengatur alam semesta masya Allah maka kemudian Ali menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Dan Ali mengancam kalau kalian tidak taubat, aku akan bakar kalian hidup-hidup. Apa kata mereka? Kami semakin yakin engkau Tuhan. Ya, karena tidak ada yang mengazab dengan api kecuali Tuhan. Akhirnya sama Ali bin Abi Thalib dibakar hidup-hidup. Ya, perbuatan Ali ini diingkari oleh Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, kalau aku Ali, aku tidak akan bakar, tapi aku akan bunuh mereka. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum. Muncul itu Pak di awal-awal Islam Pak. Iya. Antum tahu pemikiran Qadariyah itu munculnya dari mana? Ada seorang seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di hadis nomor 1 dari Yahya bin Ya'mar bahwa Yahya bin Ya'mar berkata "Karena awwalu man takallama fil qadar bi Basrah Ma'bad al-Juhani adalah yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di kota Basrah itu namanya Ma'bad al-Juhani dia mengatakan katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah dan bahwasanya Allah belum menakdirkan perbuatan manusia. Iya. Berarti yang pertama kali memunculkan siapa? Ma'bad al-Juhani. Kamu tahu nggak? Ma'bad al-Juhani mengambil keyakinan dari siapa? Dari orang Nasrani namanya Susan. Susan an-Nasrani. Nah, si Ma'bad ini diambil oleh Susan, dididik, dicuci otaknya. Kemudian ya, dilepaskan lagi ke tengah-tengah kaum muslimin. Supaya apa? Mendakwahkan pemikiran yang rusak. Sama kayak di zaman sekarang juga, Pak, ya. Ada orang belajar Islam ke New York. Belajar Islam ke Los Angeles, belajar Islam, ini eh, bukan ini nggak salah jalan apa ya? Bukannya ke Mekah, ke Madinah, ke Solo Pulang-pulang bawa pemikiran apa? Liberal. Iya. Apa yang terjadi? Dia malah menghantam Islam meragukan banyak pemuda-pemuda kaum muslimin terhadap Islam. Ya, begitu caranya mereka. Antum tahu tidak, Pak? Ya, munculnya kerajaan Banu Fatimiyah. Asalnya dari mana? Banu Fatimiyah ini, Pak, asal muasalnya itu dari Banu Ubaid Al-Qaddah. Ubaid Al-Qaddah ini, Ubaidullah bin Abil Qaddah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam lalu dia memproklamirkan diri, kemudian dia berusaha ingin mengambil hati kaum muslimin dengan cara apa? Cinta ahlul bait. Kenapa mereka tahu kaum muslimin sangat mencintai ahlul bait? Itu yang mereka agung-agungkan sehingga dapat dia dapat pengikut yang banyak, Pak. Akhirnya berhasil membuat namanya daulah yang kemudian disebut daulah Fatimiyah. Keyakinannya kufur sekali, Pak pertama mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh para sahabat. Yang kedua, ya, mengatakan Al-Qur'an yang ada itu sudah tidak otentik lagi. Mereka juga menghalalkan darah al wal Jamaah. Keyakinan-keyakinan itu wah mengerikan, Pak. Ya, bahkan mereka Banu Fatimiyah lah yang mengambil Hajar Aswad, dicuri sama sama siapa? Banu Fatimiyah itu selama bertahun-tahun Hajar Aswad nggak ada hilang. Ya kemudian dikembalikan lagi oleh mereka. Ya di tahun setelahnya. Dan subhanallah kata Ibnu Katsir, ketika mereka menguasai kota Mekah, bertahun-tahun tidak ada orang berani haji. Setiap yang haji dibunuh. Ya sampai-sampai disebutkan dalam sejarah sungai ah, sungai sumur Zam-Zam merah dengan darah akibat perbuatan orang-orang Banu Fatimiyah. Maka Allah pun menghukum mereka. Itu kisahnya ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Maka Allah menghukum mereka dengan apa? Diberikan kelaparan yang luar biasa. Sehingga akhirnya mereka memakan satu sama lainnya. Saking lapar yang luar biasa. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Bapak tahu Ahmadiyah? yang dibawa oleh Nabi namanya Mirza, Gulam Ahmad. Mirza Gulam Ahmad itu dibawa dia tadinya siapa? Orang broken home. Diambil oleh Inggris, dididik. Kemudian setelah itu dilepaskan di India untuk me, untuk mematikan waktu itu kan kaum muslimin berjihad melawan Inggris yang ingin menguasai India waktu itu, Pak. Nah Mirza Gulam Ahmad ini dididik sama Inggris, kemudian dilepaskan dan mengatakan jihad tidak ada, nggak boleh. Lama-lama kemudian Mirza Gulam mengaku dirinya apa? Imam Mahdi. Lama-lama kemudian dia mengaku dirinya apa? Nabi. Nah, kemudian terjadi mubahalah antara ulama al-sunnah dengan Mirza Gulam Ahmad. Isinya, siapa yang di atas kebatilan, maka sebelum setahun dia akan mati. Ternyata apa yang terjadi Pak? Lis lima hari setelah Mubahalah Mirza Gulam Ahmad mati. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah itu ya akhi ternyata subhanallah ya. Orang-orang para penjajah, orang-orang barat mereka itu sangat mendukung pemikiran-pemikiran yang sangat menyesatkan ini, Pak. Guna untuk apa? Merusak. Di Inggris, Pak, muncul gerakan namanya gerakan orientalis. Pernah dengar? orientalis itu ya muncul pada tahun 1800-an. Ya. Atau kurang dari itu. Ada yang mengatakan abad ke-17 munculnya. Ya, siapa yang memproklamirkannya di sana ya berkumpul orang-orang yang apa sebuah perkumpulan namanya mustasyriq. Nah, antum kalau bisa beli buku yang berjudul Ensiklopedia Kelompok-kelompok Islam yang ditulis oleh Dr. Mani Al-Juhani. Ya. nggak tahu bukunya masih ada apa enggak. Itu disebutkan bagaimana gerakan orientalis. Dr. Mani Al-Juhani ketika menyebutkan tentang gerakan orientalis. Orientalis ini muncul di London. Tujuan orientalis adalah mempelajari Al-Quran dan hadis. Tahu nggak Pak? ada orientalis yang berhasil membuat kamus hadis paling besar, paling lengkap. Namanya Al-Mujam Al Al-Mufahros. Al-Mujam Al-Mufahros. Ya, kalau antum sempat ke Libya di Jakarta tuh, masuk ke perpustakaannya minta diliatin. Tolong saya pengen lihat kitab Al-Mujam Al-Mufahros. Kamus hadis 8 jilid Tubal. Buka halaman pertama siapa penulisnya? Weng Sing. Nah, ya. Penulisnya orang orientalis, Mas. Jadi orang orientalis itu lebih pintar dari kita, Pak. Mereka sudah pelajari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Kutubut Tis'ah mereka kuasai. Kita boro-boro Bukhari aja nggak tahu. Muslim, <laughs> Abu Daud, Tirmizi, ya. Orientalis itu Masya Allah. Tapi mereka nggak masuk Islam. Tujuan mereka mempelajari itu untuk mempelajari kelemahan Islam. Apa celah yang bisa digunakan itu? Maka kata Dr. Mani Al-Juhani, di antara tujuan dibangunnya orientalis adalah yang pertama, menyebarkan hadis doif dan palsu. Karena mereka tahu bahwa hadis palsu dan doif ini akan merusak akidah dan ibadah umat Islam. Yang kedua, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Supaya apa? Supaya menjadikan kaum muslimin berpecah belah dan bercerai-berai. Terutama mereka yang paling mereka doyani tasawuf. Makanya mereka mengirim snokrogernya ke Aceh. Di Aceh snokrogernya menyebarkan keyakinan tasawuf itu. Makanya yang pertama kali memunculkan tasawuf di sana itu snokrogernya. Kenapa? Karena snokrogernya apa tasawuf itu yaitu anti gerakan yang disebut dengan ji, jihad. Karena kan kaum muslimin di Aceh waktu itu berjihad melawan Belanda, Pak. Ya, bangkit. Ya. Nah, dengan cara dikirimkan senat krogrenya itu kemudian disebarkan pemikiran tasawuf itu berhasil Belanda menguasai apa? Aceh. ya berhasil itu, Pak. Makanya dari itulah yang akal Islam mereka itu sengaja betul. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu sengaja ditebar di tengah kaum muslimin itu. Karena kalau kita perhatikan, ini akan menjadi corong mereka. Contoh Khawarij, Pak. Orang Khawarij itu kan ya, pertama mudah mengkafirkan, menghalalkan darah. Ini menjadi pintu empuk buat mereka untuk menghancurkan Islam. Kalau sekarang ini Pak orang-orang yang pemuda-pemuda yang lagi semangat pengen jihad nih. Ya jihadis jihadis ini. Ayo. Oh, ya kemudian mereka bikin bom bunuh diri dengan nama jihad. Ya. Yang jadi korban siapa? Pemuda-pemuda. Yang masih muda. Diiming-imingi dengan bidadari surga. Ya. Jadi penganten-penganten. Akhirnya apa? Ya, dari sif, dari mana mereka masukkan? Dari pemikiran takfir dulu, Pak, mengkafirkan. Karena kalau mereka sudah mengkafirkan berarti sudah akan masuk kepada fase kedua, menghalalkan da, darah. Iya. Kalau sudah menghalalkan darah berani. Akhirnya muncullah yang seperti itu. Jadi apa kesempatan untuk menghancurkan Islam dari situ, Pak. Iya. Keyakinan Murji'ah merusak Islam sebetulnya Pak. Kenapa? Karena hakikat murjiah itu mengatakan bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Jadi sebetulnya orang nggak beramal soleh nggak masalah, yang penting yakin aja udah. Yang penting dia mengucapkan dua kalimat syahadat, yang penting dia yakin kepada Allah udah selesai, cukup, dah kata mereka. Makanya kan banyak ya zaman sekarang pemikiran murjiah di yang pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang terkena pemikiran murjiah ada juga pak. Katanya apa? Ih saya mau walaupun nggak pakai jilbab, yang penting hati saya dijali babi. Itu murjiah itu pak. Jadi seakan-akan yang penting hatinya. Walaupun saya nggak berjilbab, wah oh, iman saya tetap baik, baik dong. Yang penting kan hatinya. Nanti garong pun berkata begitu. Yang penting saya <laughs> walaupun garong, ya hatinya baik lah ya Allah. Ya. Nah, seperti ini akan menyebabkan apa? Rusak pemikiran Islam. Akhirnya orang akan menganggap remeh amal. Maksiat dianggap apa? Remeh. Kenapa? Karena mereka menganggap itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang sama sekali. Tasawuf merusak Islam, Pak. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwasanya orang-orang tasawuf punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari nabi dan rasul, walaupun tidak semua tasawuf punya keyakinan seperti itu. Wali lebih tinggi dari nabi dan rasul. Bayangkan kalau sudah ada yang lebih tinggi dari nabi dan rasul, berarti ada yang boleh yang harus ditaati selain nabi dan merusak tidak, Pak? Rusak, Pak. Makanya mereka-mereka yang merasa su sudah sampai ke derajat makrifat itu, Pak. Kalau adzan kumandang, orang pada pergi ke masjid dia pulang. pasti tanya kenapa kamu kok malah pulang? Oh, makomnya beda. Kalau kamu tingkat syariat, kalau saya tingkat makrifat. Iya. Jadi saya sholatnya beda, saya sholatnya di Mekah. Gak tahu saya perginya pakai apa, Pak pakai buruk kali <laughs> Ikhwatul Islam azan ya Allah ya nah ini apa ini bisa merusak tidak Pak sangat merusak ya akhwat Islam kalau sudah keyakinan wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul wali tidak mungkin salah maka apa wali bisa saja dimasukkan oleh orang Yahudi ini wali nih Malul wali itu ngomong seenaknya Ya. Orang awam kan kalau sudah punya keyakinan wali itu di dadanya malaikat loh, gak mungkin salah. Ya, bahkan pak di daerah ya di daerah sebagian daerah sana itu Jawa Timur kalau nggak salah ya, ada orang punya keyakinan begini. Saya mendengar langsung pak. Tahu nggak wali itu kalau minum arak sampai kerongkongan jadi air. <laughs> Astagfirullah benar Ya. Ini keyakinan-keyakinan seperti menyesatkan sekali. Akhirnya apa? Oh beda, kalau wali beda. Kalau wali nggak sholat nggak masalah, dia udah tinggi derajatnya. Kalau ngelihat wali minum arak, oh beda. Kalau wali kalau minum arak sampai kerongkongan minum air jadi air. Iya. Ya Allah. Ini hancur nih agama kalau seperti ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Keyakinan Mu'tazilah menghancurkan Islam enggak? Apalagi ini. Mu'tazilah mendewakan ah? akal. Ya, maka Mu'tazilah merasa perlu mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Karena yang namanya makhluk itu tidak sempurna. Berarti apa? Kalau Al-Qur'an makhluk boleh dong dikritik. Orang sama-sama makhluk, maka mereka sangat membela pendapat mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Mereka mengatakan akal lebih tinggi dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau ada Al-Qur'an dan hadis yang bertabrakan dengan akal, tolak atau takwil. Uh, bisa rusak Islam nih Pak kalau kayak gini, Pak. Akhirnya setiap orang, setiap orang yang merasa punya akal, punya merasa dirinya apa? intelek, ya. In bahasa Inggris, telek bahasa Jawa. <laughs> ya akhirnya mengotak-ngatik seenaknya aja oh menurut saya ini dalil nggak sesuai akal ini hadisnya doif kenapa nggak masuk di akal ini ayatnya ya bukan itu maksudnya karena nggak masuk di akal ini kalau nggak masuk di akal udah ima ditolak atau dita ditawil hancur Islam pak ajaran Islam pun rusak seperti ini Makanya kenapa orang-orang non-muslim itu ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha untuk melariskan pemikiran sesat di tengah kaum muslimin ini karena mereka tahu betul ini bisa merusak kemurnian is Islam. Makanya mereka takut banget Pak dengan sekarang mulai ya berdakwah sunnah itu mulai apa? Uh ketakutan. Mulai Pak orang yang ingin kembali kepada sunnah Perempuan bercadar mulai pada berkeliaran, yang berjenggot di atas mata kaki, gatoknya hitam gitu kan. Wah, mereka berpikir gimana caranya ini untuk menghancurkan mereka. Ya, berbagai macam tuduhan. Teroris disebutlah, Wahabi lah, apalagi Pak, ah macam-macam Pak. Dengan berbagai macam cara untuk mematikan dakwah sunnah. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya akhwal Islam azani Allah itu sebab yang yang keberapa itu? Yang kelima ya. Ya, yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah adanya sebab dari luar Islam. Ya, itu konspirasi orang-orang Yahudi dan Nasrani bagaimana supaya kaum muslimin berpecah belah dengan cara apa? Yang pertama melariskan ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya agar semakin laris di tengah-tengah kaum muslimin ikhwat Islam azan ya Allah wa ya yang kemudian mereka berusaha untuk apa untuk menakut-nakuti manusia dari sunnah Rasul jangan sampai kaum muslimin kembali kepada apa sunnah Rasul dan mereka sadar betul Pak bahwa kalau kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasul itu tandanya umat Islam akan kuat. Iya. Makanya dengan berbagai macam cara bagaimana kaum muslimin tidak kembali kepada sunnah. Ya, itu tanda caranya dengan cara disebarkan hadis-hadis daif dan palsu. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini diantara sebab-sebab terjadinya apa Pak? Ya perpecahan. Sebab yang keenam ya yaitu sebab dari dunia lain syaitan dan bala tentaranya syaitan dan bala tentaranya juga tidak dia mas ya makanya Rasulullah SAW bersabda apa dalam hadis yang sahih inna syaitan qad aisha an an, an, an ya'budahul musallun Setan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang sholat. Tapi setan punya cara lain. Walakin kata Rasulullah akan tetapi ada cara lain. Bitahrish bainahum. Itu dengan menumbuhkan benih-benih permusuhan di antara orang-orang yang sholat. Di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka setan berusaha apa? ya berbagai macam cara supaya kaum muslimin apa saling bermusuhan dengan berbagai macam pintu, dengan berbagai macam alat. Di antaranya alatnya apa? Hah? Suudon. Suudon. Iya, berburuk sangka. Di antaranya alatnya apa? Ya, banyak sekali ya, pintu kebodohan, kelalaian dan yang lainnya. Bagaimana ini? Terkadang orang yang udah sama-sama ngaji ya berantem Ya Udah sama-sama ngaji, padahal udah belajar sunnah juga sih. Eh berantem, setan. Ya. Ada kedengkian. Ya. Ada yang merasa tersaingi. Ada yang wah. Ya. Kadang saya merasa heran pak. Di satu tempat ada dua panitia sama-sama sunnah lagi pak. Pas saya tanya-tanya kenapa sih itu Ustadz yang satu merasa nggak puas gontok-gontokan jadi akhirnya pecah yang satu bikin sendiri ini bikin sendiri ya Allah setan bener Pak itulah setan pin, pinter ya terkadang setan pakai apa itu Pak buat memecah belah fulus don fulus tahu don fulus fulus iya. fulus itu duit bukan ini Pak bukan apa sih bukan tarian daun fulus bukan ya. Kalau dulu saya waktu kecil pernah diajarin tarian daun fulus ya. Saya nggak tahu kirain daun fulus itu apaan, tahu-tahu pas udah bisa belajar-belajar bahasa Arab, oh, fulus itu rupanya duit toh. Fulus duit, Pak. Duit itu tidak melihat ustadz, nggak melihat orang alim. Gara-gara duit bisa pecah, Mas. Satu yayasan isinya ustadz, masya Allah gara-gara duit pecah. Para penuntut ilmu padahal jenggotnya panjang-panjang, pak, gara-gara duit pecah. Duit itu nggak melihat siapapun, pak. Banyak orang pecah gara-gara apa? Yaitu daun fulus bahaya daun fulus tuh mas. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Kedudukan Kedudukan juga pintu setan. Ya. Ingin mengejar kedudukan, dia ingin punya kedudukan. Akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Tak peduli lagi sikat sana, sikat sini. Ya akhirnya umat Islam pun dihancurkan dengan hal-hal seperti itu. Syaitan lo juga punya alat apa Pak? Subhat. Ya. Syaitan punya alat apa? Syubhat. Syubhat itu artinya pemikiran-pemikiran yang merusak. Kata Rasulullah apa? Ya'ti syaitan ila ahadikum. Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian dan berkata, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan pepohonan? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Nah. Ya. Yeah. Pelan-pelan setan itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi ragu kepada siapa? Allah. Itu adalah syubhat, syubhat pemikiran. Kadang muncul di hati kita hal seperti itu, Pak. Makanya ya, sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika iblis bersumpah, "Fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah karena engkau telah menyesatkan aku Aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus Fumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim Wa la tajidu aksarahum syakirin Dan aku akan datangi mereka ya Allah dari arah depan Arah belakang, arah kanan dan kirinya Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur ya Allah Sebagian ulama ada yang menafsirkan arah belakang artinya dijadikan dia cinta dunia. Arah depan artinya dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Arah kanan artinya dengan syubhat pemikiran yang menyesatkan. Arah kiri artinya dengan syahwat. Dan syahwat itu identik dengan tiga. Harta, tahta, dan wanita. Iya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini dan Rasulullah juga mengabarkan akan munculnya fitnah syubhat yang sangat dahsyat. Kata Rasulullah SAW apa? Ya. Satakunu fitanun kaqita'il lail mudlim. Nanti akan muncul fitnah-fitnah yang sangat gelap kata Rasulullah. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu pagi seseorang masih muslim, masih mukmin. Di waktu sore dia sudah kafir. Di waktu sore dia masih muslim, mukmin. Di waktu pagi udah kafir. Maksud para ulama maksud hadis ini kata para ulama hati saking kuatnya syubhat dan dahsyat di zaman itu dan sedikitnya il ilmu. Sehingga banyak orang terkena pemikiran apa yang menyesatkan. Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis tersebut memberikan contoh. Kata beliau apa? Di waktu pagi masih punya pemikiran bahwa darah seorang muslim itu haram. Di waktu sore sudah menghalalkan darah seorang muslim. Berarti ini akibat daripada apa, Pak? Subhat pemikiran yang dahsyat. Ini nih zamannya sekarang, Pak. Iya, subhat pemikiran luar biasa, Pak para dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam banyak, Pak. Ya. Mengeluarkan subat-subat bawa dalil lagi, Pak. Mengakibatkan orang awam bingung, ini yang benar yang mana ini? Ini bawa dalil, ini bawa dalil. Akhirnya orang bingung ya ada beberapa kelompok, Pak. Kelompok pertama orang bingung yang terus mencari kebenaran, akhirnya dapat hidayah. Alhamdulillah. Kelompok yang kedua orang bingung mundur. Udahlah. Ini kok Islam pecah belah. Udahlah, mendingan saya nggak ngaji aja. Mendingan saya orang awam aja. Akhirnya ia pun terseret dalam dunia kesesatan. Ada lagi orang yang ya bingung masih dalam kebingungan, tapi dia tidak mau berusaha mencari apa? kebenaran. Sudah gitu bikin ide-ide yang aneh. Apa idenya contohnya Pak? Kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Ini kan aneh Pak. Iya nggak Mas? Kalau ada orang berkata sama Antum, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Antum bilang ke dia, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Hah? Oh iyalah, ya ya udah. Yang namanya merasa benar itu <laughs> semua orang merasa benar. Kalau ada orang berkata kepada antum, "Eh, kamu jangan merasa benar paling benar sendiri ya." Antum bilang ke dia, "Mas, di dunia ini nggak ada orang yang paling yang merasa paling sesat sendiri." Emang ada gitu? Oh, saya mah paling sesat sendiri, eh. <laughs> Firaun aja nggak ngaku, nggak merasa. Ya. Saya pernah bawakan ke kekajian kemarin tuh yang firman Allah Subhanahu wa taala apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada kebenaran. Wih, ini ucapan Fir'aun loh Pak. Jadi Fir'aun juga nggak mau disesatin Pak. Ya nggak? Di zaman ini di Indonesia Bahkan di seluruh dunia, nggak ada di dunia yang mau mau, mau disesatin, Pak. Mau nggak, Pak? Nggak mau. Hatta orang yang paling ngaco sedunia pun kalau disebut sesat marah, Pak. Enak aja saya sesat. Ya. Hormati dong pendapat. Idih, ngomongnya gitu. Ya, akhirnya apa? Pengen dihormati pendapatnya walaupun ucapannya itu paling sesat di dunia. Makanya kalau ada orang berkata kita itu harus belajar menghormati pendapat. Maaf mas, pendapat yang kayak gimana yang perlu dihormati ya? Hah? Kan harus diberi perincian itu. Ya. Kalau seperti itu jadinya orang komunis pun juga berkata apa? Hormati dong pendapat kami. Ya. Padahal kejelas jelas sesat itu mengatakan Tuhan tidak ada. Ya. Allah musta'an wal maka dari itu yang akal Islam saudara-saudara sekalian, nah inilah saudaraku. Lalu bagaimana sih Ustaz sikap ahlu sunnah terhadap menghadapi perpecahan? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi apa? Perselisihan. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini bab masalah yang sangat penting sekali. Ketahuilah ya akhi, perselisihan itu ada dua macam ada perselisihan yang saling bertabrakan dan ada perselisihan yang tidak saling bertabrakan. Ada perselisihan yang saling apa? Bertabrakan. Dan ada perselisihan yang tidak saling apa? Bertabrakan alias yang disebut dengan perselisihan tanawu variatif. Contoh perselisihan yang tidak sering bertabrakan, perselisihan para ulama taf, tafsir dengan dalam menafsirkan makna ayat. Ya. Perselisihan ulama tafsir dalam menafsirkan ulama makna apa? Ayat contoh misalnya Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ya. Allah mengatakan, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Dan ketika Nabi Yusuf telah sampai kepada Ashuddahu, maka Allah kami berikan kepada dia hukum dan apa? Hikmah. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan Ashuddahu. Ketika Yusuf telah sampai Ashuddahu. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan Ashuddahu artinya sampai kepada derajat kesempurnaan akal. Yaitu umur 40 tahun. Sebagian mengatakan enggak umur 20 tahun. Ada yang mengatakan enggak, umur 33 tahun. Padahal sebetulnya kalau kita pikir, kita lihat Pak, ini kan perbedaan perselisihan dalam menafsirkan mana asyudda. Padahal kata Ibnu Jarir, disebut asyuddahu, yaitu apabila seorang laki-laki telah berakal dengan sempurna, yaitu dari umur 18 sampai umur 40 tahun. Ada yang mengatakan sampai 60 tahun. Maka itu disebut dengan asyud dahu. Ya. Baik yang 20, yang 33, demikian pula yang 40 tidak lepas dari makna asyud dahu sebetulnya. Jadi itu disebut dengan perselisihan yang sifatnya apa? Variatif. Paham nggak Pak? Paham Allah. Itu tuh Nah, ada lagi perselisihan yang sifatnya saling bertabrakan. Saling bertabrakan ini Pak bisa terkadang dalam masalah akidah. Bisa juga dalam masalah fikih. Adapun dalam masalah akidah, maka sebetulnya akidah itu Pak tidak diperkenankan kita berselisih. Karena akidah itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin bahkan menjadi sebuah kesepakatan seluruh ulama dari zaman ke zaman. Makanya yang Rasulullah sebutkan Pak, umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan dalam apa? Dalam akidah, bukan dalam fikih. Ingat, itu dalam masalah apa? Akidah. Umat Islam berpecah belah-belah menjadi 73 golongan. Itu dalam masalah apa? Akidah bukan masalah apa? fikih. Iya. Dalam masalah fikih juga terjadi perselisihan yang saling bertabrakan. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Abu Hanifah mengatakan kunut subuh bid'ah. Tuh kan. Antara sunnah dan bid'ah berantem nggak Mas? Berantem, Mas. Iya, nggak mungkin ketemu ini. Nah, akal Islam perselisihan yang tadi yang sifatnya tanau variatif nggak masalah. Yang masalah ini perselisihan yang sifatnya apa saling bertabrakan. Kalau itu masalah yang sifatnya fikih, Pak. Iya. Kalau masalah akidah, semua yang akidah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah dipastikan sesat. Semua akidah yang tidak sesuai dengan akidah al-sunnah wal jamaah sudah dipastikan apa? Sesat. Dengan seluruh dengan kesepakatan seluruh ulama al-sunnah wal jamaah. Wah, siapapun yang jatuh kepada eh, apa kesesatan yang itu telah menjadi ijma seluruh ulama bahwa itu sesat seperti keyakinan khawarij, murji'ah, qadariyah, mu'tazilah, demikian pula jabariyah dan yang lainnya Jahmiyah. Maka orang ini telah keluar dari apa? Ya, keyakinannya berarti keyakinan bukan keyakinan alus sunnah wal jamaah. Iya. Adapun masalah fikih, Pak, ini harus diberikan perincian. Iya. Ada masalah-masalah yang memang tidak ada nasnya dari Al-Quran dan hadis. Tahu enggak nas? Nas itu apa sih? Nas itu artinya dalil yang gamblang jelas yang tidak mempunyai makna lain kecuali satu. Itu namanya nas. Ya. Nah, kalau tidak ada nas dalam suatu permasalahan tersebut sehingga menyebabkan para ulama berbeda pendapat, maka yang seperti ini Pak kewajiban kita merojihkan saja. Kita pilih mana yang paling kuat tanpa menyesatkan yang yang lainnya. Masalah misalnya antum punya pendapat saya, pendapatnya Ustadz wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Baik itu jahar maupun sir. Saya lebih memihak pendapat Syafi'i, silahkan. Anda rojikan. Saya pendapatnya Ustadz merojikan pendapat Imam Ahmad. Kalau baca keras, diam. Kalau sir, baca. Silahkan amalkan. Tapi untuk mengatakan itu tuh yang baca Al-Fatihah ahli bid'ah tuh. Ah ini enggak benar, Pak. Enggak benar. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Kenapa? Karena para ulama sepakat untuk tidak membid'ahkan satu sama lainnya. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Adapun Pak, kalau ada nas apabila adapun apabila telah ada pak nas atau ij ijma. Ya. Maka orang yang menyelisihinya harus diingkari. Karena setiap yang menyelisih nas itu pasti batil. Ya. Dan setiap yang menyelisih ijma ulama pasti sah, salah. Apa sih ijma itu, Mas? Ijma itu artinya kesepakatan seluruh ahli ijtihad seluruh dunia. Kesepakatan ahli ijtihad seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia. Maka ijma ulama Indonesia bukan bukan ijma. Iya. Jadi yang disebut dengan ijma itu artinya kesepakatan ulama ahli ijtihad seluruh dunia. Dan sulit Pak untuk ini karena setiap ahli istiad harus kita tahu dulu pendapatnya apa. Yang paling mudah untuk diketahui ijma'nya ijma' ijma' para sahabat. Adapun ijma' setelahnya sulit sekali. Dan yang boleh diterima untuk mengatakan ini ijma' ini bukan hanya ulama-ulama yang betul-betul ilmunya itu bagaikan lautan, samudra, mutabahir. Tidak sembarangan orang. Karena berapa banyak perkara diklaim ijma padahal tidak ada ijma. Sebuah contoh misalnya, Imam Imam An-Nawawi berkata begini, para ulama ber, berijma bahwa hadis doif boleh diamalkan. Dibantah oleh ulama setelahnya seperti Ibnu Hajar, tidak ada ijma. Khilaf dalam masalah ini ada. Mazhab Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in mengatakan bahkan ini Madhab Bukhari Muslim Ibnu dan banyak ulama, ulama hadis mengatakan hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya. Terjadi perselisihan. Atau kadang ada orang yang mengklaim ijma padahal tidak ada ijma. Makanya kemudian para ulama membagi lagi ijma menjadi dua, ada ijma qat'i pasti, ada ijma doni baru masih dugaanku kuat. Biasanya mereka mengucapkannya beda. Kalau mereka sudah memastikan ini ijma, mereka katakan ijma. Tegas. Tapi kalau masih dugaan kuat, biasanya mereka mengatakan aku tidak mengetahui adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Nah, itu itu sifatnya biasanya ijma yang sifatnya apa? Dugaan kuat. Ya. Maka tapi ingat tidak setiap orang yang mengatakan ijma bisa dipastikan kecuali sampai kita telusuri dulu. Kalau memang sudah dipastikan tidak ada perselisihan dalam ini, baru kita bisa katakan itu apa? Ijma. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah ini saudaraku, jadi kalau ada pendapat fikih yang tidak ses, tidak bertabrakan eh, yang se, yang tidak sesuai dengan nas atau ijma itu harus ditolak. Saya pernah memberikan contoh di sini, Mas. Apa contohnya? Abu Hanifah mengatakan arak itu hanya terbuat dari arak eh, anggur saja. Selain anggur tidak disebut arak. Tuh, Abu Hanifah pendapatnya gitu, Mas. Bayangin coba ya. Kalau ada pemuda yang mabuk kemudian pasti tegur apa kata dia? Eh, hormati dong, saya ngikutin pendapat Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, arak itu yang nggak boleh kalau dari anggur. Kalau rambutan nggak apa-apa. Kan bisa sesat ini mas. Pendapat Abu Hanifah diingkari oleh jumhur. Ya, kenapa? Karena tegas bertabrakan dengan nas yang sorry. Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukan itu arak. Dan setiap arak itu haram. Nabi tidak melihat apakah dari anggur atau dari apa. Yang penting dia mema bukan. Ya, maka pendapat Abu Hanifah batil. Harus diingkari, harus. Ikhwata Islam azani Allah wa Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Maka inilah apa namanya di antara hal-hal yang menyebabkan terjadinya. Lalu bagaimana sikap alusunah tadi itu, Pak? Yang jelas alusunah wal jamaah, Pak. Pertama, bukan orang yang mudah menyesat-nyesatkan orang. Kalau sunnah punya keyakinan, kalau ada orang yang jatuh kepada kesesatan, tidak berarti langsung kita anggap dia orangnya langsung ahli bid'ah, apalagi dikafirkan, tidak. Kenapa? Karena orang yang jatuh kepada kesesatan macam-macam. Ada orang yang jatuh kepada kesesatan karena ketidaktahuan alias bodoh. Maka yang seperti ini diajarin dulu, difahamkan dulu. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran menurut al Al-Sunnah dianggap langsung kafir, tidak. Karena bisa jadi dia jatuh kepada kekafiran karena ketidaktahuan. Dalil dalam masalah ini banyak, Pak. Di antaranya hadis di zaman Rasulullah bersabda dahulu ada seorang ayah kata Rasulullah yang memanggil anak-anaknya. Lalu Si ayah ini berkata, "Hai anak-anakku, kalau ayah meninggal dunia, tolong jasad ayahmu ini dibakar. Nanti abunya, debunya kamu bagi dua. Sebagian buang ke laut, sebagian lagi buang ke darat. Kalau memang Allah mampu membangkitkan aku, pasti Allah akan adab aku dengan adab yang sangat pedih." Lihat Pak, orang ini meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Termasuk kufur besar enggak Pak? Oh iya, tapi dia bodoh. Dia apa? Bodoh. Kata Rasulullah apa? Lalu Allah pun membangkitkan orang itu. Lalu Allah berfirman, Hai Fulan, kenapa kamu lakukan itu? Kata si Fulan, Ya Allah, karena aku takut kepada engkau. Maka Allah pun memaafkan dia. Padahal dia jatuh kepada kufur besar. Kata Syekhul Islam, lihat, orang ini jatuh kepada kufur besar, meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Tapi karena kebodohannya, tapi dia takut kepada Allah. Maka Allah maafkan. Ya akan Islam. Ya. Lihat. Di zaman sahabat, di, di zaman Rasulullah ada nggak sebagian sahabat jatuh kepada ya dosa besar bahkan bisa jadi kufur itu. Ketika itu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk merahasiakan karena Rasulullah sudah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kota Mekah dalam rangka Fatu Mekah. Itu ribu pasukan. Iya. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat diam, jangan sampai berita ini sampai kemana? Kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Eh rupanya ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah Menulis surat dikirimin ke perempuan. Perempuan itu suruh pergi ke Mekah. Iya. Surat kepada saudaranya dia di Mekah yang masih kafir memberitahu bahwa Rasulullah akan mengirimkan pasukan besar, pergilah kamu dari Mekah. Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengirim beberapa sahabat untuk mengejar wanita tersebut dikejar berhasil. Maka Rasulullah memanggil Hatib. Datanglah Hatib. Melihat itu Umar berkata apa? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang leher munafik ini. Kata Rasulullah, tak dulu hei Umar, jangan dulu. Rasulullah bersabda apa kepada Hatib? Ya Hatib, maha malaka al hadah Apa yang membuat kamu bersikap seperti itu, hai Hatib? Apa kata hati Fahir Rasulullah, dulu di masa jahiliyah aku punya teman, punya saudara yang menyelamatkan aku. Aku sangat berjasa kepada dia, berhutang nyawa. Kali ini aku ingin berpikir inilah kesempatanku untuk membalas kebaikan dia, dia dulu. Aku ingin menyelamatkan nyawa dia. Sebagai aku ingin membalas apa? kebaikan. Dan aku tidak ada keinginan untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Iya. Umar nggak terima kata Umar apa? Hei Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin ya Rasulullah. Biarkan saya penggal dia. Kata Rasulullah, ya, ya Umar, bukankah hatib orang yang ikut perang Badar? Benar, Bukankah Allah berfirman kepada orang yang ikut perang Badar, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Aku telah ampuni dosamu. Ya. Hatib diterima alasannya oleh Rasulullah. Ternyata Hatib, sikapnya Hatib ini adalah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Tapi beliau tidak ada niat untuk mengkhianati. Ya. Nah, saudaraku, terkadang ada orang seseorang jatuh kepada kesesatan, tapi tidak ada niat ingin sesat. Dia berusaha ingin cari kebenaran sesuai sudah dia keluarkan seluruh kekuatan dia untuk apa? Mencari kebenaran, tapi qadarullah jatuh kepada kesalahan. Dia jatuh itu bukan karena mengikuti hawa nafsu. Beda Pak kalau orang yang sesatnya karena ngikutin hawa nafsu beda. Makanya disinilah Pak Al-Sunnah wal Jamaah itu tidak mudah memfonis kafir. Tidak mudah memfonis si fulan langsung ahli bid'ah. Ya, tidak. Ya. Al-Sunnah itu hati-hati betul. Tidak begitu sangat mudah. Makanya ya kalau Islam sayang sekali ya kalau di zaman sekarang ini ada orang dikit-dikit tahdir, tahdir, dikit-dikit sesat di, tanpa melihat kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Walaupun tentunya ada pembahasan tersendiri kapan seorang itu disebut ahlu sunnah atau ahli bid'ah. Itu ada pembahasan sendiri, Pak. Nah, sudah diterjemahkan berupa PDF alhamdulillah. Ya. Dan antum yang mau mendapatkannya silakan WA ke siapa ya? Ke siapa ajalah. <laughs> Iya, saya punya alhamdulillah PDF-nya bagus sekali, Pak. Kapan seseorang itu dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah? Kapan dicap begitu? Itu pembahasannya bagus sekali. Itu riset oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Iya, situ beliau memberikan dua dua bitnya bagus sekali dan diterjemahkan oleh Ustaz Abu Salma dan berupa PDF. Iya. Baik. Ikhwata Islam, ah, udah jam berapa ini? Jam 5 lewat 15. Oke lah kalau gitu kita buka tanya jawab. Apakah jika Imam Mahdi telah dibaiat kita semua umat Islam wajib tunduk dan hijrah ke tempat dia? Kalau kita lihat hadisnya Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> mengabarkan dalam hadis itu ya. Ketika Rasulullah mengabarkan akan datang pasukan dari timur membawa bendera dan dia adalah imam Mahdi. Kata Rasulullah, siapa yang mendengarnya di antara kalian, hendaklah ia mendatanginya walaupun sambil merangkak. Ya, Rasulullah menyuruh untuk mendatanginya dan berbaiat kepada dia. Ya. bagaimana batasan toleransi kepada ahli bid'ah yang mana mereka selalu mengedepankan ad adab sehingga ketika mereka membuat kegiatan pasti kami disuruh berada di dalam kegiatan tersebut untuk sekedar hadis dan mendengarkan jazakallah khairan hadir mas ahli bid'ah itu kan gak, pertama mereka masih muslim ya kak ini harus kita yakini bahwa mereka itu mus muslim yang kedua ahli bid'ah itu kan bertingkat-tingkat pak ada yang sangat sesat, ada yang sesatnya pertengahan, ada kesesatannya ri, ringan. Iya. Ada memang dia apa namanya yang mendakwahkan kebid'ahannya, ada juga yang tidak mendakwahkan apa? kebid'ahannya. Maka dari itu sikap kita kalau kita mampu untuk mendakwahi dia, apa susahnya kita dakwahi dia? Kita berusaha untuk tawasaw bil haq, bis sabar. Kita berusaha untuk ingatkan akan ke ke kesalahan dia, kebid'ahnya itu. Karena ini zaman kebodohan, Pak. Ini zaman ilmu itu sangat sedikit dan kebodohan meraja, Lena. Maka kita ini zaman sekarang, Pak, harus lebih semangat memberi hidayah daripada memfonis. Ada orang terkadang lebih semangat memfonis daripada memberi hidayah. Kalau sudah bisa mencap ahli bid'ah, wuh kayak mantep banget dah. Kalau bisa mentahdir Ustad, wuh kayak mantep banget dah. Waduh, hancur Pak kalau begini. Di zaman sekarang ini Pak, kebodohan merajalela. Banyak orang yang jatuh kepada kesesatan atau kebid'ahan karena ketidaktahuan dia. Makanya zaman sekarang ini Pak, sibukkan diri dengan mendakwahi, memberikan hidayah ajak mereka ya jangan antum mata antum terkadang banyak ya ikhwah ikhwah itu kalau udah ngaji matanya tajam banget pak tajam bener pak dan lisannya juga tajam pak jadi ini ngaji apa ngerujak ya pak ya Yang ngaji itu bukan ngerujak mas Ya kita ini semakin ngaji Semakin punya kasih sayang Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu dan kasih sayang itu harus dipadukan. Sebagaimana Allah berfirman tentang doa Nabi tentang doa malaikat pemikul arash. Apa kata pemikul arash? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Lihat rahmat dan ilmu. Kata Ibn Qayyim, orang semakin tinggi ilmunya harus semakin tinggi rahmatnya. Sebab kalau ilmu tidak disertai dengan rahmat, arogan. Rahmat tidak disertai dengan ilmu, akibatnya apa? Kebodohan yang ada. Maka rahmat dan ilmu itu harus dipadukan, Pak. Makanya lihat Rasulullah SAW, Pak. Orang yang sangat sayang kepada manusia. Ya tidak. Beliau itu kepada orang yang bodoh lembut benar. Banget lembutnya. Ada seorang baru masuk Islam. Saya nak lupa namanya. Sofwan bin Muawiyah kalau nggak salah. Atau Muawiyah bin Sofwan. Baru masuk Islam, baru masuk Islam gitu kan maklumlah baru masuk Islam nggak paham. Ikut sholat berjamaah. Tahu-tahu di sampingnya bersin haji. Alhamdulillah. Dia jawab, Ya "Yarhamukallah." Maka para sahabat melotot ke dia semuanya. Maka orang ini ngeliatin para sahabat melotot ngomong lagi, "Pak, kenapa kalian melotot di aku?" Maka para sahabat mukul pahanya, maksudnya diam kamu. Kamu apa kata sahabat yang baru masuk Islam demi Allah? Aku tidak mendapatkan muallim guru yang paling baik dari Rasulullah SAW yang lebih baik dari Rasul tidak ada aku dapatkan. Wallah demi Allah, beliau tidak memarahi aku, tidak pula mencaci aku. Rasulullah hanya mengatakan sesungguhnya sholat itu tidak berhak dimasuki oleh perkataan-perkataan manusia. Nah, begitulah Pak kita, Pak. Iya. Ini enggak ya, kita ngelihat orang yang apa namanya yang kita anggap ahli bid'ah langsung melotot. Uh, kayak musuh bubuyutan sudah nggak pernah mikir gimana kita berusaha dakwahi dia, memberikan nasihat kepada dia. Ya, bahkan sebagian ikhwan itu terkadang ya melihat yang jenggotnya nggak ada, dicukur, wis tuh dipelototin, Pak. Ya. Benar, Pak, kan kasihan jadinya, Pak. Orang ini orang di zaman Rasulullah, Pak ada orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi saya sholat cuma tiga rakaat, eh tiga waktu aja, enggak mau lima waktu. Kita terima dulu. Biar din masuk Islam dulu deh. Ternyata setelah dia masuk Islam, dia sholat, dia merasakan kenikmatan iman, jadi lima waktu. Begitulah dakwah. Maka dari itulah saudaraku sekalian ya, kita di zaman ini dahulukan lemah lembut. Dan pada asalnya dakwah itu harus lemah lembut. Hikmah semungkin ya sehikmah mungkin dalam berdakwah. Jangan yang menjadi semangat kita memfonis bukan. Tapi semangat kita yang paling besar adalah memberikan hidayah kepada manusia. Bagaimana agar keimanan kita lebih kuat menghadapi zaman fitnah ini? Kuat mental untuk mengikuti sunnah. Ya, akhi, agar kita kuat menghadapi zaman fitnah ini, akhi, yang pertama jangan lepas dari majlis taklim. Karena majlis taklim itu kalau buat char, buat HP kayak charger. Kalau batu, batunya udah mulai soak, ya, akinya charger lagi tuh, biar kuat lagi. Nah ini juga sama. Iman kita ini kata Rasulullah layabla akan sama apa akan Lama-lama akan apa? Berkurang, akan terus punah. Harus kita perbaharui dengan majlis tanim. Kita duduk di majlis taklim memperbarui iman. Ya di, dikuatkan lagi dalam di majlis taklim itu. Kuat lagi keimanan kita. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Tinggalkan istilah bergaul kepada setiap orang. Jangan. Tapi jadikanlah teman akrabmu adalah orang-orang soleh yang akan mengingatkan selalu kamu. Ya, berteman dengan orang yang semangat ke majlis taklim, Pak. Berteman dengan orang-orang yang masya Allah soleh dia. Kenapa? Karena teman soleh itu insya Allah menguatkan hati kita. Ya. Yang ketiga, semaksimal mungkin lari dari fitnah. Jangan mendekati tempat-tempat fit fitnah, apalagi kalian pemuda-pemuda. Fitnah itu berupa apa? Tempat-tempat di situ banyak maksiat. Ya. Fitnah yang harus lari kita, Pak. Ya, ini enggak, ini kita malah deketin tempat fitnah. Mejeng di mall. Mall kan tempat fitnah, di situ banyak makhluk halus bergentayangan dan yang lainnya. Ya. Nah itu Tempat yang paling banyak fitnah itu di mana Pak? Di Dumai. Tahu nggak Dumai? Dunia maya. Dunia maya itu tempat ini mengerikan Pak. Bagikan hutan lim, hutan rimba. Iya di sana itu Dumai itu orang paling sesat ada, orang paling soleh ada. Artikel kebenaran banyak, artikel kesesatan juga banyak. Penyuruh-penyuruh kepada surga ada, penyuruh kepada api neraka banyak. Kalau antum enggak enggak betul-betul seleksi, selektif, hati-hati antum bisa terjerumus. Makanya saya tidak anjurkan Anda untuk menuntut ilmu di Dumai. Ya, lebih baik antum hadir langsung di majlis ilmu, kaji kitab, itu selamat buat antum. Ataupun kalau mau pergi ke Dumai Nanya dulu ke Ustadz yang antum yakini Kekuatan ilmunya Ustadz website siapa aja yang bisa saya buka Supaya saya selamat Iya Nah ini penting ya Akhwat Islam Azani Allah ya Supaya kita selamat Ya Nah itu Allah Yang terakhir yaitu berusaha meninggalkan maksiat. Kata guru saya, kita tidak boleh merasa benar. Padahal yang kita pelajari insya Allah benar. Jadi harus gimana? Pak, ini aneh gurunya. Coba deh ya. Kalau gurunya ngajarin sesuatu, bilang, Pak Guru, yang Pak Guru ajarkan ini benar tidak? Benar kata Pak Guru nggak boleh merasa benar. Gimana ya Pak Guru? Bingung juga tuh Pak, gimana coba? <laughs> Makanya sudah pernah saya beri, beri, apa bilang Pak, orang yang mengatakan tidak boleh merasa paling benar sendiri akan pelin-pelan hidupnya Pak. Contoh, ada orang sholat, Allahu Akbar, simpan di mana nih? Simpan di dada, Eh, nggak boleh pernah merasa paling benar sendiri. Turun ke bawah. Ya, kata orang nggak boleh paling benar sendiri. Turun ke atas ke atas lagi. Ini nggak boleh paling benar. Ini gimana? nih yang paling benar mana? Ya. ya. Sholat jadi bingung pak jadinya. Makanya merasa benar itu fitrah manusia. Fitrah manusia merasa benar itu bagus kalau jelas dalilnya. Al-Quran, hadis, perkataan para ulama, jelas. Amalkan. Kalau kita sudah dapat dalilnya dari Al-Quran, hadis, perkataannya para ulama jelas, amalkan Jangan peduli dengan orang yang mengatakan, kamu jangan merasa paling benar sendiri. Karena sebetulnya orang itu sedang bingung. Benar. Ya. Yeah. Apakah kita boleh menyebut atau menjad, menjudge apa sih judge? Ah. Hah? Seorang khawarij sesat jika sudah terbukti contoh dasar sesat. Mas, kalau kita punya bukti-bukti yang nyata dan kuat sekali kalau dia pemikirannya khawarij, udah sangat buktinya kuat sekali ya bahwa dia pemikirannya apa khawarij boleh kita katakan si bulan sesat boleh tapi jangan di hadapan umum kalau bisa Pak karena di zaman sekarang mah zaman fitnah orang yang ngatain sesat malah disesatin benar Pak iya kalau antum bilang di dunia di dunia maya itu Si fulan khawarij. Wah, antum yang dibully habis-habisan. Wah. Itulah zaman sekarang, Pak. Ya. Jadi gimana dong? Cukup bantah pemikiran dia secara il ilmiah. Ya. Secara ilmiah pemikiran khawarij, ya. Bukti-buktinya dan yang lainnya. Walaupun terkadang kan ada peraturan kalau di dunia maya nggak boleh nyebutin orang. Gak usah kita nyebutin orang ya, kita sebut aja UA, UE, UO apa kayak terserahlah ya. Ya. Cukup bantah secara ilmiah supaya orang diajarkan bahwa kita ini agama yang ilmiah, nggak sebatas menjudge-judge gitu. Bolehkah kita menuntut sesuatu kepada calon pasangan kita sebelum akad contohnya? Seperti ingin calon kita bernikob, apakah itu sesuai sunnah Rasul atau tidak? Tuntutan kepada calon pasangan, kalau memang itu sesuai dengan syariat bagus. Ya, bukti. Saya bisa nggak minta sesuatu dari anti? Apa itu? Nanti kalau udah menikah pakai cadar ya Hah? Belum siap mas Kenapa belum siap? Ini kan sunnah rasul Saya tidak ingin kecantikanmu dinikmati oleh seluruh laki-laki Saya ingin kecantikanmu untukku saja Ituin dong Kata-katanya yang enak gitu mas <laughs> Ya biar Biar dia tes Tes Tes Tes Tes Tes Tes Iya yeah. Nah itu enggak masalah. Tapi kalau permintaannya neko-neko, macam-macam, tidak sesuai dengan syariat, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Walaupun tentunya anda sebagai seorang calon suami juga jangan terlalu apa ekstrim. Maksudnya ingin istrinya berubah langsung, Enggak mungkin mas. Emang megaloman langsung berubah. <laughs> Orang tuh nggak bisa langsung berubah mas butuh waktu, butuh fase. Ya. Apaan Ustaz? Saya ingin bertanya, apakah benar hadis doif pemahaman soheh lebih baik daripada hadis soheh pemahaman doif? Benar. Kalau ada hadis soheh, ada doif, tapi pemahamannya terhadap hadis itu soheh. Dari mana kita tahu soheh? Karena melihat dalil-dalil yang lain dan pemahaman para ulama terdahulu. Ya, contoh hadis yang doif, tapi pemahamannya benar. Kalau maknanya benar, Pak. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu Tidak beriman seseorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Kata para ulama hadis ini doif karena di dalam sanatnya ada perawi yang doif. Namanya Nu'aim bin Hamad. Tapi maknanya soheh. Walaupun kita tidak boleh mengatakan ini sabda, memastikan bahwa ini sabda Rasul. Maknanya sahih karena sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Ya. Contoh hadisnya sahih tapi pemahamannya aneh. Ada orang bawa hadis man mata walaysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat matinya bangkai jahiliyah. Eh hadis itu dibawa buat imamnya dia. Kalau kamu nggak bayat imam saya, kamu mati bangkit jahiliyah, kafir. Waduh. Ini pemahaman siapa ini? Ya. Ulama nggak ada yang memahami seperti itu, Pak. Yang dimaksud dengan imam yang dibaiat itu adalah imam yang diakui oleh seluruh kaum muslimin, mempunyai wilayah kekuasaan. Dan yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah kata para ulama artinya mati di atas salah di atas dosa besar, bukan kafir. Nah, mereka memahami ayat hadis ini mengatakan bahwa orang yang tidak mau bayiat kepada imam dia matinya kafir. Bangkai jahiliyah menurut mereka apa? Kafir. Mereka telah salah dalam dua sisi dalam memahami hadis tersebut. Akibatnya apa? Akhirnya mereka mengkafirkan semua yang di luar jamaah dia. Makanya antum pernah dengar ya Pak ya. Antum ada orang yang punya jamaah yang membaiat kepada imamnya. Kalau kita datang ke rumahnya, bekas kita dipel. Kenapa? Karena dia punya keyakinan ini orang nggak baiat kepada imam saya. Dan orang yang baiatnya tidak yang tidak baiat kepada imam saya berarti matinya bangkai jahiliyah alias apa? Kafir. Ini pemahaman ulama mana? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa mati bangkai jahiliyah itu mati kafir. Tidak ada satupun para ulama mengatakan bahwa imam yang dibaiat itu imam yang diangkat suatu kelompok tanpa kelompok kelompok muslimin yang lain. Aneh ini. Nah, ini inilah Pak, ya. Di antara sebab yang menyebabkan kaum muslimin pecah belah di antaranya itu, Pak. Seenaknya memahami dalil. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap ospek yang keras? Mas, iya. Kalau ospek itu dengan menzolimi orang dan menyakiti, memukul, haram. Iya. Antum misalnya kakak kelas di ospek adiknya, kalau enggak ditendangnya, dipukulnya, nanti di hari kiamat antum akan bayar dengan amalan soleh antum soleh. Semua kezoliman itu akan dibayar dengan amalan soleh. Walaupun tujuannya ini untuk pelatih. Ingat, tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Nggak boleh. Iya. Ya kan ospek nggak harus melatih itu nggak harus memukul, Pak. Iya kan? Ayo lari 10 kilo misalnya kan latihan ya udah suruh lari 10 kilo ya itu push up ayo 100 kali kan bukan mentolimi kan melatih katanya untuk tujuan melatih nggak harus mukul kan ini nggak mukul nyabuk lah nendang lah ya Allah zolim benar itu kan ya di hari kiamat yang ngerinya di hari kiamat ya ya biasa ustadz anak muda bisa biasa biasa Ada yang berkata sholat berjamaah di masjid akan mendapat pahala 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri di rumah. Apakah ada dalilnya? Itulah dalilnya. Itu tuh bunyi hadis, Mas. Bunyi hadisnya begitu, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Ya. 27 kali lipat. Ya. Apakah itu berlaku untuk akhwat juga? Tidak. Kalau akhwat kata Rasulullah lebih baik di mana? Di rumah. Iya. Jadi akhwat itu lebih besar pahalanya sholat berjamaah atau di rumah? Di rumah. Tapi kalau dia berjamaah di, di masjid dapat 27 tidak dapat. Tapi kalau di rumah lebih dari itu. Iya. Ustaz haji dulu apa umrah dulu ya Ustaz ya kalau antum misalnya daftar haji tapi hajinya baru setelah 15 tahun ini nunggunya lama nih Enggak apa-apa umrah dulu Iya daripada nunggunya lama Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini ya akhi, Syekh Abdul Qadir Jailani ini pak banyak cerita-cerita dusta atas nama beliau. Ya. al Ad-Dahabi sudah menyebutkan tentang biografi beliau. Beliau itu Masya Allah akidahnya akidah salafi. Saya punya kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang benar Jilani bukan Jailani ya. ya. Orang orang kan Jailani, Mang Jail. Syekh Abdul Qadir Jalani namanya punya kitab namanya Al-Ghunyah. Oh itu beliau akidahnya akidah salafiyah benar Pak. Di antaranya beliau mengatakan dalam kitab itu apa? Ya wa anna Allah ala arsy istawa. Dan bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Wala yuqalu kama taqulu al asy'ariyah anna Allah fi kulli makan. Dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh orang-orang Asy'ariyah bahwa Allah di setiap tempat. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani bukan Asy'ariyah, Mas. Iya. Tugas beliau. Beliau juga dalam kitab-kitab yang yang banyak menghancurkan kita untuk berhujah fanatik hanya kepada Allah dan Rasul. Di dalam syiar Alamin Nubala beliau berkata apa? Waktu itu beliau ditanya, "Ya Syekh, ma aqidatuk? Apa akidahmu?" Kata Syekh apa? "Aqidati aqidatus sahabah." akidahku adalah akidah para sahabat. Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh kita berpegang kepada para sahabat. Buku yang paling bagus tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditulis oleh Ustadz Ibnu Saini rahimahullah yang berjudul Buku, Buku Putih Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu langsung dinukil dari kitab-kitab beliau langsung. Bagus banget. Penukilan-penukilan dan nasihat-nasihatnya. Baca sama antum tuh. Iya. Yeah. Nah, kemudian Imam Adabi mengatakan telah diriwayatkan tentang beliau karomat karomat yang banyak namun kebanyakannya dusta. Di antaranya katanya ada seorang ibu datang ke Presya Abdul Qadir Jalani mengadu kalau anaknya di sudah meninggal maka Syekh pun mengejar malaikat mautnya ditempeleng sama Syekh. Ini kan berlebihan, Pak. benar seperti itu. Iya. Maghrib jam berapa ya? Ini jamnya enggak enggak nggak ini kan? Nggak kecepatan kan? Pas ya? Oh udah pas. Oke. Ah tujuh menit lagi. maghrib jam berapa? Oh, itu ya. Anak pernah ngaji dengan metode kelompok halakoh-halakoh gitu Ustaz. Ya. Ada di situ dasarnya senioritas. Orang yang lebih dahulu ditarbiah maka dia jadi morobi. Apakah metode dakwah seperti ini dilakukan Rasulullah? Tidak. Akhi, keyakinan kita salafus saleh menuntut ilmu itu harus kepada ahlinya. Bukan kepada kakak kelas yang diangkat jadi murabi. Ya, bukan. Nuntut ilmu lah kepada orang yang sudah betul-betul menguasai Al-Qur'an dan hadis. Karena itulah perintah Allah Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri In kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kata para ulama ahla dzikr ai ahlal Qur'ani was sunnah. Lihat para sahabat setelah Rasulullah meninggal dunia, apa bikin metode seperti itu? Para tabi'in semua ngaji kepada para sahabat. Mereka mencari tempat-tempat para sahabat tinggal. Ada yang datang ke kota Madinah mengambil ilmu dari ya para ulama sahabat di kota Madinah datang lagi ke Mekah mengambil ilmu dari Ibnu Abbas pergi ke Kufah mengambil ilmu dari Ibnu Mas'ud dari Ali bin Abi Thalib yang merupakan apa lautan-lautan ilmu itu semuanya para tabiun tabiin belajar juga mendatangi para para ulama yang sangat kuat keilmuannya itulah metode salaf Metode salaf itu adalah kita mendatangi majlis-majlis yang diasuhi, diasuh oleh para ulama, ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya, lurus manhaj dan akidahnya. Itu. Adapun dengan sistem seperti itu Mas, nggak ada dasarnya sama sekali. Iya. Ustadz Wahabi itu apa ya Ustadz ya? Yang jelas bukan anaknya Mang Wahab, Pak. Jadi gini, Pak. Wah, sejarah Wahabi itu sebetulnya pas sudah muncul di awal di abad ke akhir abad 2 Hijriah. Munculnya di Maroko, pembawanya namanya Wahab bin Rustum. Pemikirannya memang menyesatkan, dia meng, dia mengkafirkan kaum muslimin, mengatakan bahwa sholat Jumat tidak wajib dan yang lainnya. Ya. Tapi pemikiran Wahabi ini hanya ada di Maroko, nggak tersebar. Iya. Nah, Pak, ulama-ulama pada abad ke-5, ke-8, mereka sudah bicara tentang Wahabi itu dan kesesatannya. Sementara kemudian ketika datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12 Hijriah. Ya. Beliau berdakwah ingin memurnikan tauhid. Ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak suka kepada beliau menuduh beliau itu apa? Dan belum Bapak ketahui Pak, cap Wahabi itu baru muncul 50 tahun setelah Syekh meninggal dunia ya kepada beliau. Makanya aneh kan? Kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dinisbatkan kepada Wahabi? Abdul Wahab itu kan nama bapaknya. Ya enggak? Kalau misalnya harusnya sih dinisbatkannya Muhammadi gitu kan? Kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Maka dari itulah ya akal Islam, orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah melakukan kesesatan ini telah berdusta atas nama beliau kedustaan-kedustaan atas nama beliau terlalu banyak sekali ya Pak dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau semoga Allah merahmati dan mengampuni dosanya Iya, tapi kita yang membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahad pasti dicap Pak ini wah ini wah ini iya bahkan yang lucu lagi apa Ibnu Taimiyah itu Wahabi Ibnu Taimiyah Wahabi Ya, emang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Ibn Taimiyah duluan mana? Ya, Syekh Ibn Taimiyah abad ke-8 Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12 ya. Bagaimana sikap kita mengenai kebangkitan PKI? Wah ini harus ini Pak dihadang habis-habisan Pak. Karena yang namanya PKI itu paling anti sama agama musuh bebuyutan mereka para ahli agama. Ya. Kita tidak boleh diam, kita harus ya, bersama dengan TNI untuk apa? Membungkam ini, Pak. Nggak bisa diam kita. Kalau memang benar PKI akan bangkit lagi, oh nggak bisa diam kita, Pak. Iya. Karena ini PKI komunis ini kan tidak meyakini adanya apa? Tuhan. Wah ini dari sisi keyakinannya itu udah menyesatkan banget sudah. Ya. Allah musta'an. Tolong jelaskan tentang ISIS. ISIS itu khawarij, Pak. Ya. Ada azan rupanya. Jelas ISIS itu khawarij, pemikirannya jelas khawarij, Pak menghalalkan darah kaum muslimin dan yang lainnya. Fatwa ulama tentang ISIS sudah jelas banyak. ulama Saudi, ulama seluruh dunia sudah sepakat akan kesesatan ISIS ya. Allahu alam, subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas